Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Raja Majapahit yang kedua. Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandim. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Laki-laki Mengejar Mimpi. Dalam seri ke-125 ini, didukung oleh para pemain, Edi Juni sebagai Kicarupi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Francisca sebagai Mandrasi, Sunario sebagai Kisadana, Eli Panca sebagai Nyai Sadana, Eli Kusdia sebagai Nyai Jarupi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Kau ingin berkenalan dengan ah, baiknya kau berkenalan dengan saudagar kedelai yang kaya raya. Ah, dengar baik-baik. Nabi, iya. <laughs> Kalau tidak salah, jarupi artinya bagian paling bawah. <laughs> Pantas. Pantas sekali kelakuan. Hmm. Itu nam membawa aku sudah terbaiklah. Baiklah. Oh, sekoro geni. Yeah! Baik. Rupanya dia seorang gadis pemalu. Mandrasi. Namanya Mandrasi. Baiklah. Aku ingin bertemu dengan Kisadana. Orang tua gadis itu. Siapa tahu dia dapat memberiku keterangan tentang Arya Kamandanu. Mungkin ini rumah Kisadana. Nah, itu dia sumur batunya. Ya, jelas. Jelas ini rumah Kisadana. Ah, Tuhan mencari siapa? Oh, apakah ini rumah Kisadana? Iya, saya Ki Buyut Sadana. Benar, tuan. Ini rumah saya. Hmm. Baru saja saya bertemu dengan Mandrasi, putri Kibuyut. Di sana, di tepi hutan sana. Iya, Manrasi sudah menceritakannya kepada saya, Tuan. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Ah, tapi sayang sekali, Tuan harus segera pergi dari sini. Ada apa, Ki Ya, kehadiran Tuan di rumah ini akan membawa bencana. Bencana apa? Ah, saya tidak perlu menjelaskannya kepada Tuan. Kalau Tuan kasihan kepada kami, saya harap Tuan segera pergi. Tuhan, apakah Tuhan yang telah menolong anak gadis kami? Silakan Tuhan, silakan masuk ke ruangan pendopo kami. Nyai, kita tidak bisa menerima kehadiran Tuhan ini, Nyai. Oh, beliau telah menolong anak kita, Ki. Beliau telah menolong Mandrasi. Ah, menolong apa, Nyai? Justru pertolongannya itu akan membawa bencana, Nyai. Apa kau tidak tahu Watak Jarupi itu. Kau tidak tahu siapa itu Gorupahnya. Oh, uh, maafkan Tuhan, maafkan atas sikap suami saya ini. Tidak apa, Nyai. Saya kira kalian berdua mempunyai persoalan yang kurang menyenangkan. Uh, sudahlah, Tuhan, Saya tidak bermaksud mengusir Tuhan, Oh, eh, tapi sungguh, Tuhan, Kehadiran Tuhan benar-benar akan membuat kami semuanya susah. Maaf, Tuhan. Saya harus pergi ke ladang. Selesai berkata, Kibuyut Sadana menyambar cangkul, kemudian pergi meninggalkan halaman rumahnya. Tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohon pisang. Oh, Tuan, mari Tuan, silakan masuk. Ah ya, Nyai, suamimu mengatakan bahwa kehadiranku akan mengundang bencana di rumah ini. Biarlah nanti saya yang akan menghadapi suami saya. Oh, Kadangkala dia memang begitu. Saya tidak dapat menerima sikapnya. Marilah Tuhan, nanti akan saya jelaskan persoalan apa sebenarnya yang kami hadapi sekarang ini. Mari Tuhan, silahkan naik ke ruangan pendopo. <laughs> Terima kasih, Nyai. minum, Tuan. Dan ini ada sekedar uh, makanan kecil. Terima kasih, Nyai. Uh, ini anak gadis kami, namanya uh, Mandrasi. <laughs> Saya sudah mengenalnya. Anak gadis Nyai sepertinya seorang pemalu. Oh, iya. <laughs> Tuan telah menolong saya. Maafkan sikap ayah saya, Tuan. Uh, ah, saya sangat menyesal atas sikap ayah saya. uh, sudahlah. Sekarang coba jelaskan. Mengapa pertolonganku justru bisa mengundang bencana di rumah kalian? Ada apa sebenarnya? Iya, kami senang sekali karena Tuhan telah menyelamatkan anak gadis kami. Kami merasa sangat bersyukur karena Tuhan telah menolong Mandrasi. Tapi setelah Tuhan pergi nanti, kami tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi menimpa diri kami? Kijarupi pasti marah sekali karena Tuan telah menggagalkan niatnya, Tuan. Uh, eh, dia pasti akan datang kemari, Tuan. Hmm. Begitu soalnya. Iya, Tuan. Uh, eh, sebenarnya kami takut Tuan datang ke rumah kami. Tapi kami merasa mempunyai kewajiban untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tuan. Siapa sebenarnya Kijarupi itu? Uh, Uh, dia warga desa Kucara ini, Tuan. Iya. Dia tidak lebih dari seorang laki-laki tua yang tidak tahu diri. Dan istrinya banyak sekali, Tuan. Dia suka sekali mengawini daun-daun muda. Mungkin dia mempunyai kekayaan yang cukup besar untuk memanjakan keinginan-keinginannya. Oh, benar, Tuan. Dia seorang saudagar kedelai yang kaya raya. Uh, tapi itulah, dia tidak boleh melihat seorang gadis cantik dia akan langsung menyukainya dan ingin mengawininya. Oh, kelakuannya persis seekor ayam hutan. Betul, Tuan. Dia tidak pernah mengadakan sesaji. Dia juga tidak pernah mengikuti upacara keagamaan. Uh, yang ada di kepalanya hanya gadis-gadis cantik. Itulah Kijarupi. Aku sudah bertemu dengan orang itu. Aku juga jijik melihat kelakuannya. Tuan, kami semua warga desa Kucara ini terutama mereka yang mempunyai anak gadis cantik, tidak ada yang senang pada Kicarupi. Bahkan setiap saat mereka merasa khawatir. Mereka takut Kicarupi datang ke rumahnya dan merampas anak gadisnya. Apakah di desa Kucara ini tidak ada kepala desanya? Bagaimana sikap kepala desa? Kepala desa kami juga tidak berani, Tuan. Kijarupi mempunyai seorang anak laki-laki. Iya, Tuan. Namanya Gorupa. Gorupa? <laughs> Lucu sekali namanya. Bukankah Gorupa artinya perwujudan seekor lembu? Oh, benar, Tuan. Ja anak Ki Jarupi itu memang mirip lembu. <laughs> Gorupa inilah sebenarnya yang ditakuti orang. Dia kejam dan buas. Dia tidak segan-segan memukul atau bahkan menganiaya orang. Tapi anehnya Tuan, dia takut sekali sama Kijarupi. Kijarupi lalu memanfaatkan Kohrupa untuk memuaskan nafsunya. Setiap kali dia mendapat kesulitan memperoleh seorang gadis cantik, Kohrupa yang kemudian disuruh menyelesaikannya. Hmm, begitu. Sekarang saya sudah menjadi jelas duduk perkaranya. Kijarupi, Kohrupa Ya. Baiklah. Saya kira saya akan tinggal di sini barang beberapa hari. Saya tidak akan pergi sebelum persoalan kalian selesai. Saya tidak akan meninggalkan kesusahan bagi kalian. Maksud tuan, maksud tuan, uh, eh, Tuan ingin tinggal di sini? Untuk sementara saja. Jika persoalan kalian dan Kicarupi sudah selesai, saya akan pergi. asem, kurang asem. Kalau kurang asem, ya ditambah asemnya Ki, biar kecut. Eh, eh, eh, eh. Aku tidak main-main nih. Aku ini sedang marah. Ah, orang asem. Gara-gara orang asing itu, mantra sih menjadi kapur. Ah, baru kali ini aku gagal Dobruk seorang perawan cantik. Orang asam. sih. Iya, Mandrasi. Uh, Mandrasi, anaknya Ki Sadana maksudmu? Iya, Mandrasi anaknya Ki Sadana. Uh, ah, memangnya ada apa, Nyai? Eh? Huh? Loh, loh, loh, Ki. Oh, ini kebangetan sekali. Mandrasi kan anak sahabat karibmu sendiri. Ki Sadana itu kan sahabat karibmu. Memangnya eh? kenapa, Nyai? Hah? Kenapa? Apa aku tidak boleh mengawini anak gadis sahabat karibku sendiri? Hah? Ah, sudah, sudah. Ah, kau tidak usah ikut campurnya. Gorupa. Ah, mana Gorupa? Ah, suruh dia datang kemari. Aku butuh bantuannya sekarang juga. Kijarupi, saudagar kedelai yang kaya raya itu marah-marah di depan istrinya. Dia marah karena niatnya berbuat tidak senonoh dengan mandrasi digagalkan orang. Napasnya sampai tersengal-sengal saking kesalnya. Aduh, aduh, kurang asem. Gara-gara orang itu niatku gagal. Mandrasi kapur Mandrasi? Mandrasi anak Ibu Yudsadana maksudmu? Iya, mantra si anak sahabat karibku itu. Huh, ah, memang ada apa, Nyai? Ampun, ampun. Kau ini keterlaluan sekali, Ki. Ah. Kau sampai hati mengambil anak gadis sahabatmu sendiri. Oh, Nyai. Mandrasi itu sekarang sudah menjadi perawan cantik. Ah, bibirnya tipis mungil Rambutnya panjang tergerai sampai ke pantat. Tubuhnya montok. Ah, aku sendiri tidak menduga Ki Puyut Sadana mempunyai gadis cantik seperti itu, Nyai. Mandrasi itu dulu waktu masih kecil kan sering kau bopong-bopong. Iya, Nyai, iya. Uh, dulu. Dulu waktu masih kecil dia sering ku gendong-gendong. Dulu waktu masih ingusan. Ah, tapi sekarang kan lainnya, Nyai. Ampun, kok ada ya orang seperti itu? Lah itu kan sama dengan makan anak sendiri. Ya ampun, orang kok seperti ayam saja. Apa, Nyai? Hah? Apa katamu? Ah, tidak. Aku seperti ayam katamu, ha? Hah, biar saja. Biar aku seperti ayam. Tapi ayam yang pintar cari duit. Daripada menjadi seekor kuda gagah. Untuk apa, ha? Seekor kuda hanya bisa makan setelah dicambuk. Biar saja. Yang penting aku bisa menjadi orang kaya Pandangan hidupku kan hanya sandang pangan. Hah? Jika hartaku berlimpah ruah, sekalipun orang ngomong seperti anjing menggonggong, hah? Sekalipun orang membuatku menjadi bahan perguncingan, tapi tetap saja aku bisa memperoleh apa yang aku inginkan, Nyai. Hah? Itulah kemenangannya menjadi orang kaya, Nyai. Kau sendiri bagaimana? Berani kau melawan aku? Hah? Nanti ku pecat menjadi istri baru kau tahu rasa. Oh, jangan Ki, jangan. Aku jangan dipecat menjadi istrimu. Aku kan sudah terima nasib. Ah, kalau begitu ya sudah. Sudah. Jangan banyak ngomong. Ah, memang enak menjadi orang kaya. <laughs> Hanya rembulan dan matahari yang tidak bisa kubeli. <laughs> Semuanya bisa. Mandrasi, anak gadis Kipuyu Sadana itu, akhirnya juga pasti akan bisa kudekap dekap kupeluk peluk dan ku ciumi sebuah satiku. Eh. Ada hmm. apa, Ki? Ada apa? Eh. Kok hidungmu mengendus endus begitu, Ki? Ah, tidak, Nyai, tidak. Aku hanya membayang-bayangkan saja. Seandainya Mandrasi sudah menjadi istriku. Wah, bagaimana, Nyai? Apa kau ikut merasa senang? Apa kau ikut merasa bahagia? Ya Hah? ampun, Ki. Uh. Sampai kapan kau akan berhenti mengawini perawan-perawan cantik? Uh. <laughs> Sudah berpuluh-puluh uh. perawan kau bawa ke rumah ini. Hmm. Ada yang hanya tiga hari, lalu kau usir lagi. Ada yang sampai satu bulan dan ada yang tiga bulan kau suruh pergi. Kau ini punya kesenangan kok aneh sekali. Apa kau tidak sadar bahwa usiamu semakin tua? Eh, nasihat ya? Hah? Petua ya? Hah? Aku tidak butuh nasihat siapa-siapa. Tahu? Aku sudah cukup merasa senang dengan apa yang kuperoleh sekarang ini. Kalau kau bisa menjadi orang kaya, dan kekayaanmu melebihi kekayaanku, barulah kau boleh memberi aku nasihat-nasihat. Uh, Aki, kau ini seperti Prabu Jayanegara nah, saja. Nah, nah, nah, nah. Tepat sekali, tepat sekali, Nyai. Tepat sekali perkataanmu itu. Aku seperti Prabu Jaya Negara. Prabu Jaya Negara mengumpulkan wanita-wanita persembahan untuk kelangenan. Dan aku, Ki Jarupi tidak mau kalah. Pokoknya sisa-sisa hidupku akan kuisi dengan barisan perawan-perawan cantik, Nyai. <laughs> Kau jangan iri ya, Nyai. Senang atau tidak senang, Kau harus senang, ha? lo, lo, lo. aku tidak melihat Gorupa. Hah, di mana dia, Nyai? Mana aku tahu, ah, Ki? Cepat cari dia, Nyai. Suruh pulang. Sekarang juga aku membutuhkan bantuannya, Nyai. Goh Rupa adalah seorang laki-laki berpadan tinggi tegap, kekar dan perkasa. Hanya sayang sekali wajahnya tidak tampan, Bahkan wajahnya mirip wajah seekor lembu. Goh Rupa adalah anak laki-laki Kicarupih dengan istrinya yang pertama. Waktu itu Goh Rupa sedang berada di tengah ladang. Seorang pemuda desa jongkok di hadapannya. Nampaknya Goh Rupa sedang marah-marah. Hei, ayo, ngaku saja. Berapa karung kedelai yang sudah kau curi? A -a hmm? Ampun, ampun Rupa, Hanya hanya sedikit. Hmm. Berani sekali kau mencuri tanaman kedelaiku. Ya ampun. Sekarang rasakan ah. kepalan tanganku ini. Aduh, aduh, aduh, aduh. Ah, ampun, ah, ampun Gorupa. Hmm. Aku, aku tidak berani lagi mencuri. Aku, aku menyesal sekali Gorupa. Kamu harus dibuat kapok. Aduh. Kamu mau tanganmu ah, patah patahkan Jangan, jangan Gorupa. Aku, aku sudah kapok. Aku benar-benar kapok Gorupa. Aku, Aku tidak akan lagi-lagi berani mencuri tanaman kedelaimu, Gorupa. Ah, aku tidak ah, percaya. Uh, sungguh, sungguh. Aku benar-benar sudah jerah. Aku menyesal sekali, Gorupa. Sungguh, Gorupa. Aku tidak akan berani lagi mencuri. Sungguh, Gorupa. Aku tidak akan berani lagi. Baik. Baik. Aku akan mengampuni kesalahanmu. Tapi sebelumnya, uh, iya. kau harus berlutut dulu di hadapanku. Eh, Ayo, eh, berlutut. Apa? Aku aku aku akan berlutut di hadapanmu. Ampun. Aduh, aduh, aduh. Ampun, Guru Pak. Aduh, ampun. Ampun Garupa. Aduh, aduh, remuk tubuhku. Pergi aduh. sana. Cepat pergi. Iya. Awas. Berani sekali lagi mencuri tanaman kedelaiku, ku bunuh kau. Iya, baik Garupa. Baik. A aku akan pergi. Pemuda desa Kucara itu akhirnya pergi. Dia berjalan di sepanjang tanaman kedelai sambil merintih-rintih kesakitan. Wajahnya pengap, mulutnya berdarah. Goh rupa nampak puas. Siapa itu Gorupa? Ah, Bibi. Itu, Bi. Dia telah mencuri tanaman kedelaiku. Baru saja aku menghajarnya sampai babak belur. Banyak yang dicurinya. Ya, ada dua karung, Bi. Tapi sudah dikembalikan lagi. Uh, kok dipanggil bapakmu? Biasa, adat bapakmu kambuh lagi, Gorupa. Ah, aku tahu, Bi. Ayo kita pulang. Duduklah, kau rupa Duduklah, anakku. Eh, benarkah kau ini anakku? <laughs> Kalau bukan anakmu, lalu aku ini anak siapa? Eh, eh, tidak usah melotot, kau Gorupa. Kualat kamu nanti kalau berani melotot sama orang tua. Ada apa, Pak? Ada gadis cantik lagi? Jangan begitu. Kau juga harus memandang siapa orang tuamu ini. Aku jadi malu. Kok malu-malu segala, Ki? Ah. Bukankah kau sudah melakukannya? Semua orang sudah tahu siapa Ki Jarupi. Sudah tidak aneh lagi kok, Ki. Eh, dengar, Gorupa. Ibu tirimu itu memang cerewet. Cerewet. Dulu dia juga cantik. Tapi sekarang, karena pipinya sudah agak gembur, Jadinya ya begitu. Tidak cantik lagi. Hilang cantiknya, tinggal cerewetnya. <laughs> Jadi aku sudah tidak terpakai lagi di rumah ini. Loh, loh, loh, loh. Siapa yang berkata begitu, Nyai? Terpakai. Kau masih tetap terpakai. Kau bisa masak di rumah ini. Kau bisa mengatur daganganku. Kau bisa membantu aku. Ah, sudahlah, Pak. Ada apa kau memanggil aku? Ah, dengar Gorupa. Seorang anak harus berbakti kepada orang tua, iya kan? Bopo pola anak keprata. Artinya kalau bapaknya ingin kawin, anaknya ikut repot. <laughs> benar, Nyai, benar. Memang harus begitu. Setiap anak harus berbakti kepada orang tua harus mau membantu orang tuanya dalam menyelesaikan kesulitan. Seorang anak tidak boleh membantah, tidak boleh berkata tidak, harus tetap nurut. Apapun yang dikatakan orang tuanya harus diturut. Itulah suarganya orang tua. Kalau anak berani membantah, membangkang, tidak menurut, semau-maunya sendiri, Itulah neraka bagi orang tua. Ah, tapi ingat kau rupa, kalau sampai kau berani membantah orang tuamu ini, celaka. Hidupmu pasti akan celaka. Mau percaya atau tidak, kau akan. <laughs> Langsung saja, Pak. Ah. Siapa nama gadis itu? Namanya Mandrasi. Siapa orang tuanya? Dan di mana rumahnya? Ha, Mandrasi anaknya Ki Sadana. Rumahnya di sana, di ujung desa Kucara ini. Yang ada sumur batunya. Sekarang juga aku akan ke sana. Aku pergi dulu, Pak. Hebat sekali. Hebat anakku si Gorupa. Aku bangga sekali mempunyai anak seperti dia. Kau juga harus bangga, Nyai. Sekalipun kau hanya ibu tirinya. rupa itu menurut sekali sama perkataanmu. Ah. Saking menurutnya, dia seperti benar-benar seekor lembu. Ah. Dia sudah seringkali membantuku mengatasi kesulitan-kesulitan. Kalau tidak salah itu. sampai sekarang ini Gorupa sudah mengawinkanmu sampai 17 kali. <laughs> Aku sendiri tidak pernah menghitungnya, Nyai. Memang aneh sekali, Ki. Ah. Apa kau tidak pernah berpikir bahwa Gorupa sendiri ingin kawin. Loh, loh, loh, loh. Aku kan tidak melarang dia kawin, Nyai. Kawin saja. Pilih mana gadis yang paling cantik. Aku yang akan menanggung ongkos perkawinannya, Nyai. Mungkin dia tidak sempat memikirkan punya seorang istri. Karena selalu dituntut mengurusi bapaknya. Oh, harus, Nyai. Itu harus. Ah, dia harus melayani aku, orang tuanya. Untuk apa punya anak kalau dia tidak mau melayani orang tua? Berbakti. Anak harus berbakti pada orang tua. Itulah ajaran para leluhur. Kalau ada orang berani melanggarnya, akan kualat. Akan terkutuk, hidupnya akan menderita selama-lamanya. Ah, boleh percaya, boleh tidak. Tapi Nyai harus percaya. Hah? <laughs> Sudah laki, ah. tertawamu itu membuat hatiku menjadi sumpah. Eh, kalau ini, <laughs> kalau yang ini sumpah tidak nyai. Oh, ya tidak ki. Hah? Tentu saja tidak. Kalau melihat ini nyai, eh, terimalah ada seratus keping uang perak belanja ke pasar. Belilah barang-barang yang mahal harganya. Ah, dan jangan lupa membeli pakaian untuk calon istriku, Mandrasi. Ayo, cepat Nyai. Jangan mengecewakan suamimu ini. Ah. Sendika Gusti. Sementara itu, Goh Rupa berjalan dengan langkah-langkah besar di jalan-jalan desa Kucara. Tak seorang pun berani mengganggunya. Goh Rupa terus melangkah menyusuri pematang-pematang sawah. Tak lama kemudian dia melihat Kibuyut Sadana sedang bekerja di ladang, mengurus tanaman-tanamannya. Goh Rupa segera menghampirinya. Oh, kau Goh Rupa, ah, kukira siapa? Ah, Kibuyut, ini tanaman apa? Hmm? Ah, masa kau tidak tahu, Korupa? Itu tanaman jagung. Lihatlah, Ki Buyut. Bagaimana kalau tanaman jagungmu kupatahkan seperti ini? Hi? Ah, jangan, jangan rupa. jangan. Aku sudah bersusah payah menanamnya. Ah, aku tinggal menunggu panennya. Mengapa kau pada-padakan Korupa? Ah. Lihat Ki Buyut, Aku tidak mematahkannya, melainkan mencabutnya bersama akar-akarnya. Aduh, aduh, bagaimana ini? Jangan begitu, Gorupa. Aku sudah bersusah payah menanamnya. Mengapa tanaman jagungku kau cabut? Kau patah-patahkan. Ah, kau merusaknya. Apa salahku? Ah. Eh, hey, Kibuyut. Di mana Mandrasi? Ah, hmm? Mandrasi. Oh, Mandrasi di rumah. Dia ada di rumah. Kau bangga mempunyai anak gadis seperti Mandrasi? Wah, ya tentu saja. Ah, tapi Mandrasi tidak begitu cantik. Masih banyak perawan-perawan lain yang lebih cantik, kok rupa. Kau tidak rela Mandrasi diambil istri oleh bapakku? Kau tidak boleh ya? Kau melarang ya? Wah, bukan begitu, Gorupa. Ah, oh, anu, oh, sebenarnya aku tidak pernah melarang. Tapi barangkali uh, Mandrasi uh, Mandrasi sudah mempunyai pilihan sendiri. Mungkin dia sudah punya pacar. Siapa pacarnya? Siapa nama laki-laki itu? Wah, aku tidak tahu, Garupa. Aku jarang sekali bercakap-cakap dengan anak gadisku. Aku tidak tahu. Awas, Ki Buyut. Berani bohong, mulutmu berdarah. Ah, tidak, Gorupa. Aku tidak berbohong kepadamu. Aku memang tidak tahu siapa Wajar Mandrasi. Sudahlah. Aku tidak mau bertele-tele. Aku datang kemari untuk melamar anak gadismu. Bapakku menginginkannya. Bagaimana Ki Buyut? Kau mau menyerahkan Mandrasi atau tidak? Ah, hmm? Ah, tunggu, tunggu dulu Gorupa. Aku minta waktu untuk berpikir. Berilah aku kesempatan untuk memikirkannya barang dua atau tiga hari saja. Sekarang? Aku minta jawabanmu sekarang juga. Kau berikan atau tidak? Lihat ah. ini. Ah. Lihat kepalan tanganku ini. Aku dapat meremukkan tulang-tulangmu dengan mudah. Hei, eh, cepat jawab. Kau berikan mandrasi atau tidak, Kibuyut? Ayahku ingin mengawini anak gadismu ah, itu. Tolong, tolong Gorupa. Janganlah kau minta jawaban sekarang. Aku minta waktu dua atau tiga hari. Tidak. Aku minta jawabanmu sekarang juga. Atau kau mau kepalan tanganku ini, he? Buyut Sadana kelihatan takut sekali. Dia tidak berani memandang wajah Goh Rupa. Sementara itu Goh Rupa sudah mulai mengepalkan buku-buku tangannya, siap menghajar. Nah saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Dia pasti bertindak buas dan kejam. Hei, oh. Kibuyut. Benar kau menyewa seorang pendekar dari daerah lain? Oh, tidak. Tidak, Gorupa. Mana mampu kami menyewa seorang pendekar. Sedangkan untuk makan sehari-hari saja, aduh, kami harus bergelut dengan terik matahari dan hujan. Awas. Awas kalau kau berani minta tolong pada orang lain. Rumahmu akan kubakar habis dan keluargamu akan kubasmi. Oh, ampun, ampun lupa jangan lakukan itu. Aduh, kami percaya kau kuat. Kami tidak mungkin berani melawan kekuatanmu, Garupa. Sekarang jawab pertanyaanku, Ki Apa kau keberatan anak gadismu menjadi istri bapakku? Uh, aku aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Sekarang? Kau harus bisa menjawabnya sekarang. Oh, eh, Garupa, aku minta waktu barang dua atau tiga hari untuk merenungkan jawabannya. Wah, ini adalah persoalan yang penting. Lagi pula, aku harus membujuk Mandrasi agar mau menjadi istri bapakmu. Kau tinggal mengatakannya boleh atau tidak. Jawab. Jawab sekarang juga, Ki Buyut. Aku tidak akan pergi dari sini. Sebelum kau menjawab pertanyaanku. Ah, kau rupa? Aku harus bicarakan soal ini dengan istriku dulu. Aku tidak mungkin memutuskannya sendiri. Ah, berilah aku waktu, barang dua atau tiga hari saja. Kurang ajar. Kalau kau tidak mau menjawab, kau akan pulang dalam keadaan babak pelur. Rasakan. Aduh, aduh, ampun, ampun, ampun, ampun. Ampun, Gorupa. Ampun. Oh. Awas, Kebuyut. Ampun. Jaga mantra si anak gadismu itu baik-baik. Kami akan datang ke rumahmu untuk mengambilnya. Dan ingat, ingat. Ya, ya, kalau ya. kau berani menyewa pendekar dari daerah lain, kau berani membayar orang untuk melawan kami. Keluargamu akan memperoleh bencana. Ini Kepalan tanganku inilah yang membuat bencana. Aduh, aduh, jangan, jangan kau rupa, jangan kau, jangan, jangan kau rusakkan tanaman jagungku. Waduh, bagaimana ini? Jangan kau rupa, sudahlah, cukup, nanti rusak semuanya. Aduh, jangan. Duduk di atas balai di emper belakang rumah kediaman Kibuyut Sadana. Matanya tidak lepas memandang lereng-lereng gunung Arjuna yang disabut kabut. Angin pegunungan bertiup menerpa pohon-pohon, membawa udara sejuk. Diam-diam Mandrasi menghampiri Rakuti dan duduk di sebelahnya. Mandrasi tersenyum manja. Sekalipun baru kenal, mereka nampaknya sudah cukup akrab. Uh, Rakuti, ya. apakah kau sudah mempunyai seorang pacar? Aku sudah mempunyai istri. Uh, apa? Uh, jadi kau sudah mempunyai istri? Iya. Yeah. Uh, kasihan sekali istrimu itu. Uh, dia tentu merasa kesepian di rumah. Mengapa kau meninggalkan istrimu, Rakuti? Aku terpaksa meninggalkannya untuk sementara waktu. <laughs> istrimu pasti seorang wanita yang cantik. Benar bukan? Iya. Yeah. Istriku cantik. Mereka, orang-orang di desaku juga mengatakan bahwa istriku cantik. Uh, Siapa nama istrimu, Rakuti? Si Tangsu. Uh, si Tangsu. Hmm, si Tangsu artinya bulan purnama. Oh, pasti istrimu secantik bulan purnama. Hmm, Rakuti, mengapa kau tidak pulang menemui istrimu? Apa kau tidak merasa rindu kepadanya? Istriku tidak ada di rumah Mantrasi. Tidak ada di rumah? Lalu di mana? Istriku diculik prajurit-prajurit Majapahit. Dia akan dijadikan wanita persembahan. Oh, iya. Aku juga sudah mendengar soal itu. Wanita persembahan. Konon kabarnya, Prabu Jaya Negara gemar sekali bermain-main asmara dengan wanita-wanita cantik. Hmm, uh, kalau istrimu terpilih menjadi wanita persembahan, tentulah istrimu seorang wanita yang sangat cantik. Sudahlah, Mandrasi. Aku tidak ingin bicara soal itu. Hmm, Rakuti, uh, Rakuti, apa yang kau pikirkan? Apa yang yang kau lihat, Rakuti? Aku melihat lereng-lereng itu. Lereng-lereng yang tinggi dan selalu disebut kabut. Iya, pemandangan memang indah sekali tampak dari sini. Tapi aku sudah bosan melihatnya, Rakuti. Aku sudah setiap hari melihatnya. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang istimewa. Apakah di atas lereng-lereng itu masih dihuni manusia? Ah, desa Kucara ini adalah desa paling ujung di bagian timur kaki Gunung Arjuna. Tak ada desa lagi di atas sana. Ya, entahlah. Mengapa hatiku berdebar-debar setiap kali melihat lereng-lereng itu? Apakah ada sesuatu yang pantas dilihat di sana? Ah, tidak, tidak ada apa-apa di sana kecuali bahaya Rakuti. Bahaya? Bahaya apa? Ah, Sudahlah Rakuti, mengapa kau malah mengajak bicara soal lereng-lereng gunung? Tak ada yang istimewa. Lereng gunung hanyalah tonjolan-tonjolan batu padas. Lebih baik kita bicara soal lain saja. Tidak, Mandrasi. Aku ingin tahu lereng Gunung Arjuna. Lihatlah. Ikuti terunjukku ini. Lereng itu sangat tinggi. Bentuknya juga sangat aneh. Pada saat kabut sedang tipis, aku melihat lereng itu seperti kerajaan gaib. Dan hatiku bergetar setiap kali memandangnya. Ah, aneh sekali kok ini. Mengapa kau bisa tertarik pada lereng gunung Rakuti? Pasti ada apa-apanya di sana. Lereng itu seperti menyimpan suatu rahasia. Percayalah padaku, tidak ada apa-apanya di atas lereng itu, kecuali bahaya. Kadangkala Kabut tebal turun menutupi separuh dari Gunung Arjuna. Lereng yang kau maksudkan itu hampir tidak pernah dijamah tangan-tangan manusia. Iya, hanya orang yang tidak waras mau pergi ke sana. Oh, tolong, Mandrasi, tolong Mandrasi, lihat ayahmu, lihat ayahmu. apa denganmu, Ayah? <laughs> Lihatlah Mandrasi. tubuhnya luka-luka. Aku, ya aku sudah mengkhawatirkannya sejak semula. Dan sekarang benar-benar terjadi. Ada apa, Ayah? Oh, kau, kau anak muda. Kau telah menyebarkan bencana di rumah ini. Aduh, mengapa kau masih juga belum pergi? Oh, mengapa kau tidak mau mengindahkan kata-kataku? Kau, kau sengaja mau membuat hidup kami sengsara. Ayah, jangan berkata begitu. Oh. Rakuti tidak bermaksud apa-apa. Justru dia ingin menolong kita, ayah. Dia tidak akan mampu menolong kita. Buktinya, lihat saja sendiri. Kau rupa mengajarku habis-habisan. Iya. Oh, sekarang, sekarang kita tidak mempunyai harapan lagi, Nyai. Eh, Oh, tanaman jagungku habis dirusak goh rupa. Oh, tanaman jagungku dicabut dan dipatah-patahkannya. Oh, dewasa aku. Mengapa kau timpahkan nasib seburuk ini pada keluarga kami? Jadi, oh. jadi kau sudah bertemu dengan Gorupa, ayah? Anak laki-laki Kijarupi? Takuti, cepat pergi dari sini. Oh, kau tidak perlu takut, Kibuyut. Biar aku yang akan menghadapi anak laki-laki kejaru Oh, jangan. Jangan. Lebih baik kau segera pergi. Kau tidak akan bisa menghadapinya. Kau rupa, Seorang, oh, rupa seorang laki-laki yang sangat kejam dan puas. Dia tidak segan-segan memukul orang. Aku sanggup menghadapinya, ya Akan kucari dia. Jangan, Rakuti. Jangan. Orang itu berbahaya sekali. Dia bisa membinasakanmu. Iya, Ingat, Rakuti, ah, Gorupa bukan manusia sembarangan. Dia mempunyai aji kebal. Iya. Ah, dia tidak mempan senjata tajam. Di desa ini tidak ada yang berani melawan Gorupa. Karena itu sebaiknya kau pergi. Cepat tinggalkan tempat ini. Ah, ini demi kebaikanmu sendiri. Ya, biarlah biarlah kami sendiri yang akan mengatasi kesulitan ini. Iya. Sebenarnya aku ingin menolong kalian. Tapi karena Kibuit keberatan, baiklah. Aku akan pergi. iya bagus. Cepatlah pergi. Lebih cepat, lebih baik. Mereka pasti akan datang kemari. Rakuti dengan hati berat melangkah ke halaman. Mendadak Mandrasi memburunya Gadis desa Kucara itu menghadang langkah-langkah Rakuti. Ah, Rakuti, apa kau benar-benar mau pergi? Sepertinya Kibuyu tidak senang menerima kehadiranku. Ah. Jadi aku terpaksa pergi. Ah, jangan Rakuti, jangan pergi. Aku tidak bermaksud menimbulkan kesulitan di dalam keluargamu, Mandrasi. Justru aku ingin menolong kalian. Tapi rupanya Kubuyut tidak percaya kepadaku. Sudah jelas ayahmu mengusir aku. Maafkan Rakuti. Maafkan sikap ayahku. Begini saja. Ayolah, ayo ikut aku. Aku tahu tempat persembunyian yang aman. Ayo Rakuti. Mandrasi menarik-narik tangan Rakuti. Mereka berlari-lari kecil ke arah belakang rumah. Mandrasi menuju ke suatu tempat dan mereka pergi ke sana. Tempat itu ternyata sebuah rumah batu yang bersusun-susun sederhana. Tempat apa ini, Mandrasi? Uh, aku sendiri tidak tahu, Rakuti. Rumah batu ini sudah ada sebelum aku dilahirkan di muka bumi. Dulu tempat ini biasa dipakai untuk ternak. Dulu, kami mempunyai banyak sekali domba gunung. Jika hujan, mereka berteduh di sini. Batu-batu gunung seperti ini bukan susunan tangan-tangan manusia. Iya, Menurut ayahku juga begitu. Mungkin alam yang telah menyusunnya. Tangan-tangan alam. Dan kami tinggal memanfaatkannya. Seperti sekarang ini, Rakuti. Uh, bukankah tempat ini cukup aman untuk bersembunyi? Kukira tidak terlalu aman. Iya. Setidak-tidaknya kita bisa bersembunyi di sini untuk sementara. Mandrasi. Iya. Aku melihat sepertinya Kibuit Sedana takut sekali berhadapan dengan Kijarubing. Katanya mereka pernah bersahabat. Iya, dulu. Dulu Ayah dan Kijarupi merupakan dua orang sahabat. Tapi mungkin sekarang persahabatan mereka harus berakhir. Mengapa kau tidak mau saja dikawinkan laki-laki tua itu Mandrasi? Dia kaya raya. Kau bisa mendapat banyak warisan. Ah, Rakuti, sampai hati kau berkata demikian. Aku tersinggung. Kau pikir aku ini wanita apa? Aku bukan mencari harta benda, Aku mencari kebahagiaan. Biasanya seorang wanita sangat mendambakan harta benda. Mereka senang hidup mewah. Mereka senang berpakaian bagus dan makan enak. Mereka senang berpesta-pesta dan bergaul dengan sesama temannya, wanita-wanita kaya. Tidak semuanya begitu. Aku lebih senang menjadi orang sederhana. Ah, Rakuti, uh, kalau saja, kalau saja. Apa yang ingin kau katakan, Mentasi? Ah, tidak. Tidak jadi. Aku takut kau marah. Katakan saja. Putih. Mungkin kau tidak akan percaya. Aku ingin menjadi Raja Mandrasi. Aku ingin menjadi Raja Majapahit. Ini gara-gara dia, Nyai. Gara-gara orang asing itu, aku sudah memperingatkan sejak semula. Ah, tapi kau malah menerimanya. Sekarang akibatnya menjadi seperti ini, Nyai. Ia bermaksud baik, Ki. Dia mau menolong kita. Kita tidak membutuhkan pahlawan, Nyai. Apa kita harus menolak keinginan baik seseorang? Hah? Kurasa tidak sepantasnya kita bersikap begitu. Ah, sudahlah. Ah, kita tidak tahu siapa orang itu. Orang yang namanya Rakuti. Yang jelas, kita tahu dia datang dengan membawa kesulitan membuat kita harus mengalami kesulitan. Itu saja yang aku tahu. Ya, memang. Mungkin dia bermaksud baik. Tapi akibatnya, siapa yang harus menanggungnya, Nyai? Hah? Kita-kita juga kan, Nyai? Keluarga kita yang harus menanggung. Orang itu bisa pergi kapan saja, semau hatinya. Sedangkan kita harus tetap tinggal di sini dan menghadapi Kijarupi dan anak laki-lakinya itu. Ya, inilah kesulitan kita sekarang, Nyai. Semuanya sudah terlanjur, Ki. Kita mau apa lagi? Iya, memang, Nyai. Semuanya sudah terlanjur. Sekarang kita tinggal menunggu. Setiap saat Jarupi dan Kohrupa pasti akan datang kemari. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? ha? Kecuali menyerahkan Mandrasi anak gadis kita. Ah, aku sudah menolak kehadiran Rakuti, orang asing itu. Tapi kau menerimanya, Nyai. Sekarang akibatnya seperti ini. Kau rupa menganiaya aku. Uh, sudahlah, Ki. Semuanya sudah terlanjur. Mau apa lagi kita? Iya, memang. Semuanya sudah terlanjur. Sekarang kita tinggal menunggu. Setiap saat, Jarupi dan anak laki-lakinya pasti datang kemari. Baru saja Kisadana selesai mengucapkan kata-katanya. Dua ekor kuda datang memasuki halaman rumahnya. Ternyata mereka adalah Kijarupih dan Gohrupa. Kijarupih segera melompat turun dari punggung kudanya kemudian menempatkan kuda itu di bawah pohon. Goh rupa mengikuti apa yang dilakukan ayahnya. Hah, kau harus berhati-hati, Goh rupa. Kalau orang itu masih ada di sini, ia bisa menimbulkan kesulitan. Jangan khawatir, Pak. Aku akan membuat mulutnya bercucuran darah. Heh, kok sepi sekali. Ah, Lampu ruangannya menyala. Ah, mereka pasti ada di dalam. Ah, ayo ke rumah. Kijarupih melangkah dengan penuh keyakinan. Koh rupa mengikuti di belakangnya. Mereka segera naik ke ruangan pendopo dan menghampiri pintu. Sadana! Sadana! Buka pintu! cepat buka pintu rumahmu? Aku mau bicara denganmu. Ah, tidak ada jawaban. Ah, kau rupa, apa yang akan kau lakukan? Kukira pintu ini harus didobrak. Eh? Adana. Rupanya kau ada di dalam. Hmm. Mengapa kau tidak mau membukakan pintu untukku? Hah? Apakah kau sudah melupakan persahabatan kita? Hah? Kau lihat sendiri keadaanku, Jarobe. Hah, lihatlah, anakmu telah menganiaya aku. Iya, dan ah. sekarang anakmu telah merusakkan pintu rumah kami. Apakah itu namanya bersahabat? Oh, oh. <laughs> Semua ini bukan salahku. Ah, salahmu sendiri, Sadana. Oh, apa kesalahanku, Jarupi? Kau apa? tidak mungkin oh. melindungi Mandrasi, anak gadismu itu. Kau menyewa tukang pukul dari mana, Sadana? Hah? Kau menyewa pendekar dari mana? Hah? Percuma, percuma saja. Pendekarmu karmo itu pasti tidak akan dapat mengalahkan anakku. Carupi, aku tidak pernah menyewa orang. Ah, akan ku bayar dengan apa? Ah, ah, aku sendiri hidup hanya sekedar bisa makan dan berpakaian secara pantas. Tapi sekarang kami sekeluarga menemui kesulitan baru. Oh, anakmu telah merusak tanaman jagungku. Iya. Apa yang bisa kami panen sekarang untuk makan keluarga kami? Eh, itu oh. soalmu dana Sadana. Kalau mau menuruti keinginanku, semuanya bisa diatur. Aku orang kaya. Aku bisa memberimu sejumlah uang. Tapi, tentu saja harus ada imbalannya, Sadana. Mandrasi harus kau serahkan padaku. Carupi, ah, sampai hati kau ingin mengawini anakku Mandrasi. Dia seperti cucumu sendiri. Oh, kau pernah menimang-nimang bocah itu ketika masih kecil. Kau pernah menggendongnya kemana-mana. Oh, bagaimana kau bisa sampai hati ingin mengawininya? Ingatlah, Carupi. Kita ini sudah semakin tua. Orang tua semakin banyak yang dilihat. Karena itu harus menjadi semakin arif. Barangkali kita hidup tidak akan lebih lama lagi. Untuk apa semua ini, Jarupi? Janganlah mengumbar hawa nafsu. Eh, Aku datang kemari tidak untuk mendengar khotbahmu, tahu? Aku datang untuk mengambil mandasi. Ah, di mana dia sekarang? Awas kau Satana. Aku tidak main-main. Akan ku geledah rumahnya, Pak. Tanpa melangkah ke dalam, matanya liar mencari ke sana kemari. Meja kursi digulingkan, lemari dibongkar, semua perabotan diacak-acak, diaduk-aduk. Tapi nampaknya dia tidak dapat menemukan gadis yang dicarinya. Goh rupa nampak kesal, demikian pula Kijarupi. Ah, tidak ada pak. Mungkin dia sudah kabur. Ah, sadana, di mana Mandrasi kau sembunyikan? Kami tidak tahu, Jaruti. Tidak tahu. Aku sendiri sedang merawat luka-luka suamiku. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Apa katamu, Nyai? Mereka? Iya. Oh, jadi Mandrasi bersama orang lain. Kurang ajar. Awas. Kalau kalian tidak mau mengatakan di mana Mandrasi sekarang, Aku akan membakar rumah ini. Ah. Akan bakar sampai habis. Jangan, jangan Jeruki, jangan. Aduh, kami sekeluarga sudah hidup susah. Bagaimana kalau kami sampai tidak mempunyai rumah Jaruki? itu, karena itu jangan. keinginanku sadana. Kalau kau menyerahkan mantra jangan, aku akan menanggung semua biaya hidupmu sekeluarga. Tapi sebaliknya, kalau kau berusaha menyembunyikan anak gadismu itu, hidupmu akan sengsara. Kau tidak mempunyai sandang pangan lagi. Dan kau tidak akan mempunyai atap untuk bertakluk. Rumah ini akan kubakar. Oh. Sudahlah Jarupi, jangan kejam-kejam. Iya. Sampai hati kau melakukannya. Anak gadismu, Nyai iya. Aku hanya menginginkan anak gadismu. Cepat, katakan di mana dia sekarang. Ah, bagus. Jadi kalian memilih rumah ini dibakar. <laughs> Kau lupa, tumpahkan lampu ruangan itu ambil minyak tiara, hiram dinding-dindingnya, dan bakar. Oh, jangan, jangan ya jangan lakukan. Aduh, bagaimana jangan, ini? Ki? Jangan ya jangan. Oh, baiklah, kami menyerah, kami menyerah. Oh. Apa artinya menyerah? Oh, kau, kau boleh mengambil mandrasi anak gadis kami. Oh, Ah, mengapa tidak oh. dari tadi, sadar? Heh, mengapa kami harus berlaku kasar kepada sahabat sendiri? Ah, kita ini sahabat. Sejak dulu kita bersahabat. Aku tidak segan-segan membantu keluargamu. Tapi kau juga harus memperhatikan keinginanku. Iya. Oh. Itu namanya bersahabat. Ah, sekarang katakan, di mana mantra si berada? <laughs> Nyai, katakanlah, katakanlah Nyai. Ayo Nyai. Inilah Kang Rupi, Mereka bersembunyi di rumah batu.